PDI. Makanya dikatakan huruf pemanjang itu ada tiga, alif, waw, iya. Dalam bahasa Arab nanti disebut itu huruf ilat, huruf penyakit, gitu. Ya, nih lihat, ya. Ja, nih huruf berbaris fathah dengan alif. Alifnya merah dah. Sama matubi dah. Bina matubi ini. Berbaris fathah dengan alif. Mana kasroh? dengan ia mati, doma dengan wawu matinya. Nah, kebetulan di sini kita ambilkan contohnya fathah aja. Fathah dengan alif. Nih, fathah dengan alif kan? Sudah diwarnain seperti ini mah jelas. Inilah matobi'inya. Sinnya apa? Kosor aja, pendek, bacaan pendek. Ini bacaan panjang. Kenapa dibaca pendek sin ini? Karena tidak ada pemanjangnya. Kenapa ma ini dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Apa tuh? Karena berbaris fathah ini dipanjangkan dengan alif sama bina. Nah, matobi bertemu titik-titik, jadilah titik-titik. Titik-titiknya apa? Coba kita pajuin. Oh, kalau matobi matobi'inya bertemu dengan hamzah, satu kalimat. Nah, jadilah madu wajib mutasil. Tapi ingat ya, pengertian kalimat ini jangan diartikan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat itu dalam bahasa bahasa Indonesia kata begitu. Nah, ini tuh lihat. -a. sama bina matobi bertemu dengan hamzah satu kalimat. Kalimat di sini pengertiannya ini ini -a ini nah ja ini satu kalimat gitu. Nih ini kan -a. sama a bina ah oh, itu bukan kalimat kata ya dalam bahasa Indonesia itu kalimat itu kata gitu ya bahasa Arabnya kalimat sebetulnya kata lalu bahasa Indonesia kalimat isim kalimat fiil harap huruf ya kita bajuin oh kalau matobi'inya bertemu hamzah satu kata satu kalimat ja'a bina a pasti di atasnya ada alisnya tuh Matobi bertemu Hamzah satu kalimat. Hmm, tuh, ada kan? Sekarang Hamzahnya merah. Ja'a. Ada? Nih. Matobi'i bertemu Hamzah. Matobi'i bertemu dengan Hamzah satu kata, satu kalimat. Karena Matobi'i bertemu Hamzah, maka di atasnya ada alis. Ini alis ini sebagai pertanda bahwa di sini harus dibaca panjang. Jadi kalau ibu dan bapak lupa juga apa sih nah namanya? Ya udahlah yang penting dibaca panjang lima harokat. Sudah benar. Namanya ah namanya mantar aja belakangan. Ya sudah nggak apa-apa. Ya -a sama a bina a itulah mad wajib mutasil. Kenapa? Karena matobiinya tuh bertemu hamzah. matobiinya nih sama bertemu dengan hamzah bina'a mantobi'inya bertemu dengan hamzah satu kalimat. Satu kalimat ini, eh, satu kalimat ini segini satu kalimat. Kata itu mah iya kalau dalam bahasa Indonesia mah kata. Itu yang nggak pernah mudah, nggak pernah nyambung. Dipikirnya kalimat itu kalimat saya pergi ke pasar. <clears throat> Atau saya pergi ke majelis ta'lim Radio Kayu Manis itu satu kalimat. Iya dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu jumlah. Ada jumlah jumlah mufida, ada jumlah ismiah, ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh adanya mubtada dan hobar. Ya. Jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, itu nanti belajar makanya hari ini hari Minggu bahasa Arab ya. Tuh. Ya, perbandingan. Ja'a, ya kita sudah tahu matobi ketemu hamzah jadi mad wajib mutasil. Untuk ibu dan bapak belum memiliki fotokopiannya, belum memiliki software komputernya, silakan dibuka halaman 38. Buku wajib yang ditulis oleh A. Mas'ud Syafi'i. Halaman 38 nomor 1. Itu mad wajib mutasil. Halaman 38 nomor 2-nya mad jaiz mutasil. Nih, perbandingan antara mad wajib mutasil, mad wajib mutasil dengan mad jaiz fasil. Nih, madu wajib mutasil kalau matobi'inya bertemu dengan hamzah satu kata, satu kalimat ini seperangkaian. Ini kan kata dalam bahasa Arab ini kalimat. Nah, sedangkan inna anzalnahu ini kan matobi juga tuh. Nah, matobi'inya bertemu dengan hamzah juga. Tapi beda kata, beda kalimat. Tuh, ya. Ini kata pertama, inna. Ini kata kedua, Nah, kata ini dalam bahasa Arab kalimat. Jadi matobi bertemu hamzah, tuh hamzah di lain kalimat. Tetapi diciptakan Indonesia tidak akan ketemu hamzah ini. ini hamzah ini tidak ada. Adanya matobi ketemu alif. Tuh ya. Matobinya ketemu alif. Tuh gitu. Inna a. Matobinya ketemu alif tuh. Tetap sebenarnya itu bukan alif tapi hamzah. Kalau begitu bedanya alif mana? Ini alif nih sebagai pemanjang inna ja ini ini alif. A-nya hamzah. Apa bedanya kalau begitu antara alif dan hamzah? Alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Sedangkan hamzah setiap alif yang ada barisnya itu sebetulnya hamzah. Makanya di cetakan timur tengah di atas alifnya ada hamzahnya. Begini kan? Itu di cetakan Indonesia hamzahnya nggak ada. Makanya matobi ketemu alif ya iya itu mad jais fasil. Sebetulnya bukan ketemu alif tapi matobi ketemu hamzah di lain kata. Di lain kata dalam bahasa Arabnya di lain kalimat. Terlihat ya. Inna matobi iya kan? Innya guna iya. Inna eh, a a inna anzalnahu. Matobi ketemu alif jadi mad Jaiz bin fasil. Mad panjang jaiz boleh munfasil karena tidak nyambung. Tidak satu kalimat. Di beda, beda kalimat. Tidak satu kata. Tidak satu rangkaian. Tuh lihat ya. Saya, sengaja saya pisahkan. Di Quran kan ini dempet nyambung. Tuh. Di sini saya pisahkan. Inna matubi'i bertemu dengan alif. Sudah seperti itu. Itu itu sebetulnya hakikatnya cetakan Indonesia. Walaupun tidak tepat. Karena ini bukan alif. Kalau kita kursus bahasa Arab nulis seperti ini, ini disalahkan. Ini di sini di atasnya harus ada hamzah. Karena ini bukan alif, ini hamzah. Ya alif yang mana? Ini ini alif nih. Ini alif. Ini inna i di sini juga hamzah gitu. Makanya nanti ada hamzah istifham. Gitu kan? Nah, untuk bertanya. Hamzah itu setiap yang berbaris itu hamzah. Alif itu hanya fungsinya sebagai pemanjang. Dulu lagi kita belajar di kampung, apa bedanya alif dan hamzah? Alif di awal, sedangkan hamzah di tengah atau di akhir. Gitu. Dulu kan begitu. Setiap di awal itu alif, sedangkan di tengah atau di akhir itu hamzah. Gitu kan? Ah, kan ada hamzah di awal. Nah, kalau ada hamzah di awal, a antum itu hamzah istifham untuk bertanya. Itu dulu sebetulnya yang namanya alif bukan itu. Alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Eh, Sedangkan yang berbaris itu Hamzah dimanapun adanya. Di awal ini Hamzah, di akhir juga Hamzah. Gitu. Makanya nih, Matobi'i bertemu Hamzah, nah harusnya begini. Matobi'i bertemu Hamzah di lain kata tuh. Kata tadi di dalam bahasa Arab kalimat. Jadi Matobi'i bertemu Hamzah di lain kalimat. Jadilah Majaiz Munfasil. Paham? Paham lah ya. Makanya judulnya tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. Tidak ada alasan untuk tidak bisa ngajarin tajwid. Pinterlah. Insya Allah ya. Bu Prianto juga udah pintar loh. Ya Pak Prianto. Itu. Bu Yayu. Ah, Alhamdulillah ya. Pak Karim apa lagi. Memang dari kecil sudah belajar-belajar ya. Itu Bu Lisa juga di mobil bisa dengerin. Bu Agus ya. insyaallah Mm -hmm. Ibu Wiwi di Tebet. Ibu Lia di Joglo. Sehat Ibu ya. Ibu Titi Sureh ini juga bunda nih kemana aja. Mudah-mudahan tetap sehat ibu ya. Tuh. Membuktikan bahwa belajar tajwid itu mu mudah. Betul? Coba aja. Nih ya itu mad wajib mutasil. Nah, perbandingan dengan mad jaiz fasil sudah jelas ya. Mad jaiz fasil mad tabi'i mad wajib mutasil mad tobi ketemu hamzah satu kalimat. Mad jaiz fasil mad tobi bertemu hamzah di lain kalimat. Mad jaiz munfasil, mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Kalau dicetakan Indonesia cukup mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu alif. Memang hakikatnya seperti itu. Itu ya. Itu mad-madan. Nah, ini sama juga nih mad-madan ini pelajaran yang paling sulit kan? Dalam pelajaran ilmu tajir itu belajar mad sama belajar makhraj itu yang susah, sulit. Tapi sekarang tidak ada kata sulit. Karena ternyata dengan belajar mah semua apapun mudah. Itu ya. Nah, kita lihat Mad Laji Musakol Kalimi halaman 40 nomor 5. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa untuk paham ini mutlak kita harus mengetahui apa perbedaan antara mad tabi'i dan kosar. Apa perbedaan antara mad tabi'i dengan huruf lin? Matobi'i bacaan panjang, kosar bacaan pendek. Kosor itu apa? Kosar itu kosor, kosar, sarwabailah. Mana? A-I-U, babi bu tadi itu. Setiap huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang itu kosar. Nah, huruf hijaiyah yang sudah berbaris adanya pemanjang itu mad. Catatan harus pasangan. Kalau dia berbaris fathah, dipanjangkan dengan alif. Misalkan ba. babi bu Itu apa? Kosor, kosar, bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena belum ada pemanjangnya. Babi bu kalau dikasih pasangannya, jodohnya, B, A, ba, ba, kasih alif jadi ba. B, I, B, jadi B, dikasih dikasih ya mati jadi B. B, U, bu, dikasih doma jadi bu. Babi bu, itulah matobi I, disebut juga mad asli. Kenapa dibaca panjang? Karena sudah ada pemanjangnya. Sudah ketemu jodohnya. Huruf berbaris fathah dengan alif. Berbaris kasrah dengan ya mati. Berbaris domah dengan waw mati. Itulah matubi'i. Ada berapa huruf pemanjang? Tiga. Apa? Alif, waw, iya. Awaya. Huruf ilat tadi. Kapan terjadinya matubi'i? Kalau ketemu jodohnya. Karena kalau berbaris fathah tidak dengan alif. Tidak jadi panjang berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati tidak matubi'i tapi huruf lin. Nah, kalau dasar ini paham apa itu mad apa itu kosar, kesananya insya Allah mad badar akan paham. Coba kita lihat. Mad lazim musakol kali ini adalah mad juga yang bertemu dengan huruf yang bertasid. Panjangnya enam harokat atau tiga alif tuh. Mad lazim musakol kalimi. Ialah mad bertemu huruf yang bertasid. Berapa panjangnya? 6 harokat. Dilihat ya, kalau ibu dan bapak belum punya kopiannya, software di komputernya belum punya, sama aja di halaman 40 nomor uh, eh, 6 ya. Halaman 40 nomor 6. Nomor 5-nya mad iwat ya. Kita lihat kembali silahkan di buku tajwidnya. Halaman 40 ya, nomor 6. Itu tentang madlaji musakol kalimi. Madlaji musakol kalimi adalah matobi'i juga. Jadi kalau nggak paham at-tabi'i, susah untuk paham badan ini. Ya, madlaji musaqqal kalimi matabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Tuh, ya. Kita pajukan. Betul? Coba lihat tuh. Contoh madlaji musaqqal kalimi walabdolin. Hitam semuanya tulisannya di buku kan begitu halaman 40 nomor 6. Kita pajukan lagi komputernya. Tereng. Oh, Tadi hitam, sekarang biru. Kenapa? Ah, nggak kenapa-kenapa tadi hitam, sekarang dibiruin. Coba pajuin lagi. Teng teng. Oh, sekarang ada yang merah. Selain biru tulisan semua, ada yang merah dan hijau. Merahnya apa? Matobi'inya. Do matobi'i. Lamnya bertasid. Oh, kalau matobi'i bertemu dengan huruf yang bertasid, jadilah madaji sakwal kalimi. Dengan catatan di atasnya ada alisnya ada. Gitu. Karena kalau nggak ada alisnya kan yang yang pelajaran yang lain ada kan? Matobi'i tidak dibaca panjang lima hal. Satu ketemu alif lam komaria, dua ketemu alif lam samsia, ketiga ketemu lafad Allah, keempat ketemu huruf mati, kelima ketemu huruf bertasid. Matobi'inya tidak dibaca panjang. Tapi ada matobi'i dibaca panjang ketemu huruf bertasid kalau di atasnya ada alisnya itu. Dan dari segi makna satu arti. Walau Itulah mad lazim kali kalimi. Mad bertemu dengan huruf yang bertasjid. Walaupun nanti ada seperti kontradiksi ya, ada ada ada pertentangan dengan yang satu lagi. Matobi'i tidak dibaca panjang ada juga nanti. Dan hakikatnya bukan matobi'i kayak Wat tabi'u. Kan ada tuh. wa kan berbaris patah dengan alif. Karena di situ bukan sebagai matobi'i. Itu waw bukan bukan pemanjang di situ alifnya ya. Itu asalnya ittabi'u Hamjahnya Hamjah wasal di situ, bukan Hamjah, bukan alif sih sebetulnya di situ Hamjah Hamjah wasal. Kalau disambung Hamjah itu tidak dibaca. tabi kan ittabi'u, itu kan. Wa jadi wattabi'u ya. Waladdallin Tuh, madaji lazim kalimi. Kenapa mad bertemu huruf yang bertasid? Mana? Nih. Tak tunjukin ya. Nih. Mad ini, ya. Mad nya nih, wala. Ini kan matobi'i juga. Mana? Yang ini kan matobi'i juga. Iya betul. Bertemu bertasir juga. Tapi ini lain cerita. Karena ini alif lam samsia. Ya. Itu. Matobi'i bertemu dengan huruf yang bertasid Matobi'i do. Ketemu lam bertasir. Catatan di atasnya ada alif. Ini kan ada matobi'i juga tuh. Wala. Tapi tidak. Tidak jadi. Ya. Kenapa? Karena ini matobi'inya bertemu huruf bertasir. Lain cerita ini tas jenisnya alif lam samsi ada alif lamnya. Tuh. Dan di sininya tidak ada alisnya itu aja untuk untuk memberi pengertian membedakan mana yang jadi panjang, mana yang enggak panjang. Kalau matobi ketemu huruf bertasdi tidak ada alisnya tidak jadi panjang. Kalau matobi bertemu huruf bertasdi ada alis di atasnya itu yang jadi panjang. Itulah yang jadi mad laji kalimi. Nih, matobi atau mad asli sama. matobi mad asli itu, itu juga. Matobi ini kan berbaris fathah dengan alif. Bertemu dengan huruf yang bertasdid lamnya nih. Ya? Nih, jadilah mad lajim musakol kalimi. Pari pengen dong pengertian-pengertian. Miliki buku tajwid keduanya. Lengkap di situ ya. Apa itu mad wajib mutasil, apa itu mad adid disukun, apa itu pengertian-pengertian lengkap. Kalau mau jadi guru minimal dimiliki buku yang kedua itu. Buku pertama kan yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i. Buku keduanya banyak di ta'lim ya. Silahkan datang aja ke ta'lim. Ke rumah yatim. Loh. Kemudian contoh yang berikutnya adalah miadabah. Matobi'i kan? Nih. Karena tadi hitam sekarang hija biru. Gak ada yang aneh kalau yang lagi pertama mah sama aja. Nah, kalau sudah seperti ini, reng Oh, baru. Oh, ini matobi Ketemu huruf bertasid Matobi ketemu huruf bertasid kan tidak dibaca panjang. Betul. Kalau seperti ini tulisannya. Tapi kalau tulisan ini di atasnya ada alis, inilah yang dibaca panjang. Panjangnya ini enam harokat. Yang panjangnya yang daknya. Mil, mil, ikhfa ya. Nun ketemu dal. Mil, da, mil, dabah mia, mia, mia, tuh ya. Mia, mia, dabah. Mata bi'i bertemu dengan huruf yang bertasjid ya. Mia, mia, dabah. Jadi mad lazim musakal kali ini. Ini mata nya Ya. Mata bi'i bertemu dengan huruf yang bertasjid. Jadi mad lazim musakal ini. Mia, dabah. Bagaimana dengan yang ini? Ha dan ja. Haknya matobi'i, jimnya mbak. Jimnya huruf bertasjid. Coba kalau jimnya tidak ada tasjidnya. Ha, ja. matobi matobi'i, nya kosar. Ya kan? Kalau dihentikan jadi haj. badari di disukun. Dan kolkolah kubro. Tapi akan berbeda kalau kalau jimnya bertasjid. Hak dan jim bertasjid kalau tidak ada alisnya ya, matobi yang tidak dibaca panjang. Tapi di sini Tuh, ada alisnya. Ada ada alis kan, kayak alis tuh. Patah kayak tebel kayak alis gitu. Nah, matobi huruf bertasir, jadi madaji musakol kalimi. Matobi'i, nih ya. matobi matobi'i bertemu dengan huruf yang bertasir. i ini berbaris fathah dengan alif. Ketemu huruf bertasir. Jadilah madlaji musakol kalimi Mad lazim kali kalimi adalah mad tobi'i. Bertemu dengan huruf yang bertasid. Berapa panjangnya? Panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Mudah dah? Mudah belajar itu. Asal pakai perlengkapan, pakai alat. Ya pakai alat minimal buku tulis, catatan. Kalau belajar nggak mau pakai buku, susah juga. Hari ini paham, besok lupa lagi. Coba kita lihat lagi. Nih, mad iwad. Eh, mudah belajar itu ya. Apalagi wadi-wadi ini sudah eh, anak-anak uh, aja sudah paham. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Atau dua baris dibaca satu jika dihentikan. Panjangnya dua harokat. Itu mad-iwad. Mad-iwad eh, ini ada di halaman 40 nomor 5. Ada di buku Hari saya makan tadi nggak punya komputernya. nggak usah nggak usah pakai komputer. Ini mah kalau mau ngajar pengen mudah pakai komputer. Apalagi nanti setelah selesai ada di internet tinggal bisa ngambil ya di sana. Tuh. Mad'i wad yaitu dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Berapa panjangnya? Dua harokat atau satu alif. Contoh mad wad. Aliman. Alima. Nggak ngerti. Aliman, alima dikasih panah. Oh itu. Kita bajuin kursornya. Teng teng. Oh, sekarang yang merahnya itu tuh. Yang merahnya patah garis duanya tuh merah. Apa tuh merah? Kok nyut-nyutan merah ini saya bajuin tuh. Ya. Tuh merah kan? Ya, aliman. Aliman. Kalau di kesanain dikasih panah tuh jika dihentikan Aliman jika dihentikan jadi alima. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Tuh. Jadi sebetulnya dua fathah dibaca satu jika dihentikan seperti apa? Seperti matobi, makanya dasar semua mad itu matobi itu. Aliman dihentikan jadi alima. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan panjangnya satu alif. Itulah mad iwad. Ya. Mad iwad. Mad iwad. Bo ya, bukan kedal. Mad iwad. Itu. Kemudian hakiman. Sama tuh. Hakiman. Tuh kan. Penyutnya kan kan. Dua fathah. Dua garis di atas. Hanya dua garis di atas aja. Dua garis di bawah enggak ya domah tain juga enggak hanya ini aja tuh dua fathah dibaca satu jika dihentikan hakiman hakiman jika dihentikan menjadi hakima itulah mad iwad ya mad iwad biasa kedal bukan ba mad iwad ya mad iwad ini dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Hakiman menjadi hakima. Bagaimana dengan ini? Rohiman. Dua fathah, tuh nyut-nyutan. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Rohiman, rohiman dihentikan. Jika dihentikan, jika berhenti membacanya jadi rohima dua fathah, dibaca satu, tuh, jika dihentikan. Begitu juga dengan binaan, tuh, binaan, dua fathah dibaca satu, jadi bina, di atasnya ada alisnya ya, bina. Begitu juga musamman, tuh, dua fathah, dibaca satu, jika dihentikan. Musaman yakni ya maksuroh, ya pengganti alif. Musaman dua fathah. Tuh ya. Lihat kursornya. Dua fathah. Dibaca satu jika dihentikan. Nanti saat ibu dan bapak datang ke taklim. Nanti saya saya lihatkan di infokusnya. Jadi lebih enak belajarnya. Wah saya mantap punya. Ya udah nggak apa-apa. Datang aja ke taklimnya. InsyaAllah belajarnya mudah. Musaman jika dihentikan menjadi Musama Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Tapi tidak berlaku pada ini, pada tak marbutoh. Huruf tak marbutoh apapun barisnya, ya, jika dihentikan jadi ha berubahnya. Tuh, ya. Huruf tak marbutoh yang berbaris apapun, bila dihentikan tidak jadi mad iwan, akan tetapi tak ini dibaca menjadi ha. Tuh. Solatan. Tadi kan, nih ya, setiap patah tangan kan harus ada alifnya. Tuh, ya kecuali tuh bina rohi ya rohiman ada alif ya patah tain pasti ada alifnya tuh ada alifnya kan nih alifnya ada ya nih alif ini maksudnya nih setiap dua fathah ada alifnya pasti ada alifnya kecuali pada hamzah nah kecuali pada hamzah mana hamzah nih pada hamzah nggak ada alifnya karena hamzah sendiri juga bagian dari alif gitu tuh pada hamzah ini tidak dikasih alif tapi tetap jika dihentikan ini jadi mad iwad. Kalau dia binaan, dihentikan jadi bina'a. Tapi kalau asalnya bina'a, patahnya satu, tidak jadi mad iwad. Jadi bina, gitu. Ya, ja'a kan sama seperti itu. Tuh, musaman ini ya ini ya ya maksud ya pengganti alif. Walaupun dengan iya, tetap aja ini fungsinya sebagai alif. Makanya musaman jika dihentikan jadi musamma. Kayak hudan jadi huda. Tapi tidak terjadi pada Ta'mar Butoh. Ta'mar Butoh ini tidak ada alitnya. Sama seperti Hamzah tadi. Hamzah binaan kalau patah tain bisa jadi bina'a. Bisa jadi satu. Bisa jadi madiwad. Kalau binaan. Kalau bina'a jadi bina. Nah, pada Ta'mar Butoh ini apapun barisnya kalau dihentikan tuh. Lihat kursornya. Saya pajukan. Ta'mar Butohnya jadi hak. Solatan jika dihentikan menjadi solah. Rahmatan jika dihentikan menjadi rohmah. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan tidak terjadi pada tamar butoh. Ya. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan tidak terjadi pada tamar butoh. Tamar butoh itu apa ini? Nih, tak gelung. Tak untuk mu'anas, untuk wanita. Deh. Ya. Kan tak itu asalnya terbuka. Diikat ke atas. Jadi tak terikat gitu. Tak marbutoh tuh. Ya. Tak itu, tak buta itu barisnya apa saja jika dihentikan berubah menjadi hak. Rahmatan jika dihentikan menjadi rohmah. Tuh. Rahmatan jika dihentikan menjadi rohmah. Ya, seperti titiknya nggak ada, tapi itu dalam bunyi ya. Ini yang yang berubah-ubah nih, tengkreng gitu ya. Yang berubah-ubah ini, ini dalam bukan dalam tulisan. Ya, solatan berubah menjadi solatan menjadi solah ini bukan dalam tulisan, dalam bunyi. Ya. Sama seperti itu rahmatan sama. Salatan jika dihentikan menjadi sholat Rahmatan jika dihentikan menjadi rahmah. Paham? Mudah kan belajar? Insyaallah. Belajar dengan teknologi mudah. Dulu kita belajar nggak orang nggak dijelasin gimana gimana pahamnya. Nih, kita lihat mad iwad. Itu mad iwad. Bagaimana dengan mad badal ya? mad badal juga sama. Mad badal tuh unsurnya adalah matobi matobi juga. Kemarin ada pertanyaan, kenapa dibaca panjang mad badal katanya? Kan badal nih lihat. Mad badal yaitu fathah berdiri adanya di alif yang ada di awal. Tenreng. Mad badal fathah berdiri adanya di awal yang ada yang ada di awal. Baris berdiri adanya di alif ya, fathah berdiri adanya di alif yang ada di awal. Kalau di tengah nanti sibhul badal, ya. Tuh. Adamu bisa dilihat eh, Adamu yang belah ini bisa dilihat nih, ya. Nanti saat ibu dan bapak kan ada tulisannya. Tuh. Adamu tuh, ya. Kita pajukan. Hijau kan ini? Eh biru ya, biru. Pajukan. Tuh. Ininya merah yang keduanya. Pajukan kembali tuh. Yang biru ini pindah ke sini. Tuh, pindah ke sini kan? Kalau yang birunya pindah ke sini, bajuin lagi, maka hamzah yang ini pindah ke atas. Tuh. Tuh. Dua fathah, dua hamzah, ya dua hamzah ini dijadiin satu, maka jadi badal pengganti. Makanya ada badal haji, kan? Kita nggak berangkat haji, kita gantikan badal kepada orang lain itu badal haji. Utamanya anaknya, keluarganya. Tapi tidak dalam badal sholat ya saya nih lagi males nih Mbak Zulia nih, tolong dibadalin dong. Nggak bisa kalau dalam sholat, tapi dalam badal haji ada, ya. Ada juga saum, puasa kan ada. Ya Rasulullah, ibu saya punya hutang puasa. Boleh nggak saya membayarkan hutangnya? Kata Nabi, Rasulullah tuh bijaksana ya Allah ya Rabbi ya. Kata Nabi, kalau seandainya kamu punya hutang, boleh nggak kamu bayarin? Boleh. Seperti itu pula. Walaupun ada beberapa aliran nggak mau ah, itu mah terserah lah, tergantung kepada keyakinan ya. Ada pemahaman nggak bisa lah amal seseorang ditanggung oleh yang lain, ya silahkan aja. Tapi kan ada doa, kita doa untuk minal muslimin wal muslimat selalu kan, selalu ingin mendoakan untuk yang lainnya. Nah ini badal ya, dua hamzah dijadikan satu. Karena orang Arab tidak mau baca a'damu. Malah susah seperti itu. A'damu, hamzah ini penggantinya ini tuh Kan ngelihat lihat animasinya. Dari sini ya. Nah, yang biru itu pindah ke sini tuh. Yang merah naik ke atas. Tuh. Karena naik ke atas jadi patahnya berdiri. Tapi ini cetakan Indonesia ya. Kalau cetakan Timur Tengah nanti tetap aja nanti ada fatah setelah fatah ada alifnya. Adamu jadi adamu. Mad badal ya. Baris berdiri adanya di awal, di alif. Tapi bukan hanya di alif, nanti ada juga di huruf lain. Tuh, gitu. akmana ya, tuh lihat. Akmana pindah ya yang birunya tuh. Kemudian yang merahnya naik ke atas. Amana. Uktia ternyata bukan A saja. Doma juga ada. Uktia tuh. Yang hijaunya, yang birunya pindah ke sebelah. Teng -teng. Yang merahnya berganti wau, Nggak naik ke atas nih. Kenapa nggak naik ke atas? Karena ini doma. Doma dengan wau mati. Uktia jadi utia. imanan Asalnya imanan tuh. Ya lihat. Yang birunya pindah ke sebelah. E, pindah kan? Nah. Hamzahnya sekarang berganti iya. Karena menyelaraskan. Kalau kasroh dengan iya kan matobi begitu. Kalau kasroh dengan ya mati. Domah dengan waw mati. Kalau fatah dengan alif tuh. imanan jadi imanan. Jadi itu mad badal tuh bukan hanya alif. Kita kenalnya kan alif doang. Adamu amanu kan? Tuh. Imalun. Jadi imalun. Kenapa jadi i? Hamzahnya menyelaraskan dengan dengan kasroh. Jadi iya mati. Ijabun jadi ijabun. Di buku kedua nanti dilihat ya. Ikoun jadi ikoun. Umiro jadi umiro. Kenapa? Ya, yang doma ini diselaraskan. Tuh, hamzah ini hamzah ini berganti menjadi wawu mati karena ini badannya doma. Umiro jadi umiro. Tuh. Ufia diselaraskan doma ini, ini karena doma tuh pindah nah, dengan wawu mati. Ufia. Tapi ini jarang jarang keluar yang namanya mad badal itu ya adamu amanu wa amisalihati wa amanu kita kata ada di surat al wal asri ya al-asr. Amanu a itu. Nah, a ayati jadi ayati. Itu kata Bu Bazul ayat-ayat cinta. Ya a ayati nah ini. Ini ya, tuh birunya pindah. Ah, birunya pindah, merahnya naik ke atas. Tuh. Ayati. Akhaza jadi akhaza. Sekali lagi, saya katakan belajar tajwid mudah. Bukan, buktikan, bukan mudah untuk sendiri. Tapi belajar dengan saya bisa jadi guru. Insya Allah. Kenapa sih Pak Hari mau jadi guru kan gajinya kecil? Bukan soal itu. Mandala ala khairin siapa yang menunjukkan suatu kebaikan untuk orang lain, pahalanya sama persis yang didapat. Kalau saya nunjukin Mas Tijit atau Mbak Zulia atau siapa saja, kemudian orang itu mengamalkan, pahalanya untuk orang itu dan untuk orang yang menunjukkan. Tapi jangan kita menunjukkan orang, kitanya nggak berbuat juga nggak tepat. Kayak lilin nantinya, menyinari tapi diri kita terbakar.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 wadhuha ya. wadhuha wadhuha wal laili idza saja. Ya, itu mad asli saja. Karena baris berdirinya bukan di alif. Jadi kalau baris berdiri adanya di alif, di awal mad badal. Baris berdiri adanya di hadomir. Hadomir itu apa? Kata ganti dia untuk laki-laki. Itu marsilah kosiroh. Sedangkan baris berdiri selain di alif dan di hadomir itu mad asli. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يع ولسوف يعطيك ربك فترضى alam idhar hukum imati. Masih ingat? Mimati ketemu mim idgom, mimi. Mimati ketemu ba, ikhfa, syafawi. Mimati ketemu selain mim dan ba, idhar. Mimati ketemu waw dan fa, idhar syafawi. Lihat lagi. Bukunya halaman 28, 29 ya. Tuh. Alam. Jangan alam. Alam taruh kaifah. Jangan, jangan ditahan. Idhar. Tapi jangan dihentak. Tapi untuk pemula yang terlambat latihan dihentak nggak apa-apa. Alam. Alam ya jide. Kalau apa tuh? Segera kan? Alam alam yajirka yatiman fa'awa. Wa wajadaka Tuh kan mad lazim sakal kali ini kan Mad tobi ketemu huruf bertasydid di atasnya ada alisnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka Tuh, itu lain lagi mad wajib mutasil karena tobinya ketemu hamzah satu kalimat, satu kata. وَوَجَدَكَ عائلا فَأَغْنَى فأما اليتيم فَلَا تقهر وأما السائل فَلَا تنهر وَأَمَّا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Kalau dapat nikmat dari Tuhanmu berbagi, ngomong-ngomong, jangan pet sendiri. Bukan Wah ma mati kalau bini mati kawin lagi bukan. Ya, ada ada aja orang kadang-kadang bukan bini mati kalau kamu dapat nikmat dari Tuhan kamu berbagi dengan yang lain. Wa amma mati rabbika fahadits. Insyaallah buktikan. Belajar dengan kami bukan hanya pintar untuk sendiri tapi bisa ngajar kepada yang lain. Itu tadi, kenapa sih harus jadi pengajar kan balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun bisanya cuma satu ayat. Ya, tapi tentu dengan ilmu. Karena kalau tidak pakai ilmu nanti dola wa dola, sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi kalau kita dapat ilmu satu ilmu, satu permasalahan, kita sampaikan kepada yang lain. Insya Allah apa yang kita sampaikan kalau orang lain itu berbuat baik karena kita, orang itu dapat pahala tentu saja. Dan kita yang menunjukkannya dapat pahala. Makanya jadilah kita pahlawan-pahlawan yang memberantas buta huruf Al-Quran. Banyak tuh orang baca Quran, bisa baca Quran tapi nggak ngerti tajwidnya. nggak ngerti panjang dan pendeknya. Banyak orang yang membaca Al-Quran justru Quran melaknat. Banyak orang yang sholat tapi tidak dapat apa-apa dari sholatnya. Karena tidak tanha anil fahsyai wal munkar. Banyak orang yang siam, yang puasa hanya dapat lapar dan hausnya saja. Oleh sebab itu semuanya hanya dengan ilmu. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam kaji dan taklim kita. Apa yang saya sampaikan, Pak Hari saya tidak nyambung tadi pakai komputer. Saya rekam di komputernya. Komputer sekarang canggih. Tuh. Jadi semuanya jalan. Jadi apa gerakan-gerakan komputer tadi jalan. Mau dong ya silahkan ke talim nanti tinggal ngambil tapi tidak pakai flash disk, pakai CD blank aja karena flash disk sekarang banyak virusnya. Terima kasih ibu dan bapak semuanya. Jangan lupa hari ini kita ada talim belajar bahasa Arab dan terjemah perkata di rumah yatim Majelis Talim Radio Kaya Malaysia Jakarta. Silakan untuk eh, informasi, saran, kritik ke 0812 828 7881 0812 0812-8287881. atau ke 850-6546. Rumah yatim ya, 850-6546. Terima kasih. Bila hitap wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. RKM Radio Kayu Selamat pagi saudara pendengar pecinta Radio Kayu Manis Pagi hari ini kita jumpa di edisi Minggu hari ke-23 bulan Maret tahun 2008 Bersama Bung Sigit, saya Zulia mengantarkan acara Bingkisan Hari Ulang Tahun Selamat pagi